السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومداله العظيم اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار ودرياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأدهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله An Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Laisal ghina an kasratil arad Walakinnal ghina ghinan nafsi. Rawahul Bukhari. Hadirin sidang jamaah setia bumi solawat dan para pemirsa TV 9 di mana saja berada yang diberkahi Allah. Alhamdulillah kajian di malam penuh berkah ini ditandai cuaca cukup cerah. Mudah-mudahan cuaca yang cerah, sedikit panas ini menjadi pertanda baik bagi kita kita semua. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untaian doa Mudah-mudahan sekelumit ilmu yang saya berikan pada kajian di malam yang penuh berkah ini senantiasa dijadikan nilai tambah dalam rangka peningkatan kualitas iman dan Islam kita ke taraf yang lebih baik. Kan ucapan Allahumma salli ala Muhammad سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الامين واله وصحبه اجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الامين واله وصحبه اجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الامين واله وصحبه اجمعين الحمد لله sedaya sing rawuh kula dongaaken dipun cintai Kanjeng Nabi. Tambah umure tambah sempurna iman lan agamane. tambah noto dikire ake istighfari ake solawati panjenengan pejah sak waya-waya kula dongaaken bisa netepi iman lan Islam beto gendero husnul khotimah Alhamdulillah kajian di malam yang penuh berkah ini mengangkat tema yang cukup menarik. Sesungguhnya kita diciptakan untuk kaya. Seluruh yang hadir dan para pemirsa TV9 di mana saja berada, saya doakan menjadi orang-orang yang kaya. Password malam ini, kata kunci malam ini, Janganlah merasa miskin dan susah mencari rezeki. Sebab rezeki Allah terhampar di mana-mana. Stop. Allahumma salli ala Muhammad. Pak. Saya ingin wong susah. siji Rumongso melarat lan iwu golek rezeki. Melek motone sambat. Uripe tidak pernah optimis, senantiasa pesimis. Orang yang senantiasa pesimis, maaf, sepanjang hidupnya tidak pernah menemukan kesuksesan dan kebahagiaan. Bukan dihadang orang lain, bukan dibuntu orang lain, tapi gagal karena kekerdilan jiwanya sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Catat janganlah merasa miskin dan susah mencari rezeki. Sebab rezeki Allah terhampar di mana-mana. Sampeyan delok wong dodol mono kowe, lu ditumbe Allah, kabeh lu payu. Sampeyan kula kei contoh sing gak masuk akal tapi kalah karo bukti. Percaya? Contoh wong dodol sempak. Siji pertanyaan sedikit tidak sopan. Mosok sempaki santriku iku bentine bedah. Wong situk tuku telu, tuku lur kula tunggu ya Allah iki sing dodol wiri debat apa wong-wong sempaki bedak kabeh logika dasare lamon gak payu gak senen mrene iku understand Sama sampeyan ono didol sandal. Janganan timun terong wa ala alihi wa ashabi. Sak konco-koncone. Laku keras. Kupang, cecek, mie ayam, segogo. itu menunjukkan di sana ada tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Janganlah merasa miskin dan susah mencari rezeki. Sebab rezeki Allah terhampar di mana? Kenyataan sing masyarakat. Kau royokan dadi pegawai negeri. Nggih napa mboten? Dadi ono tes calon pegawai negeri nu Ya Allah. Sing jenenge wong njuk donga niku subuh mantun kula buka lapang kula bawa. Padahal sering saya sampaikan bahwa rezeki Allah itu 90% ditaruh pada dunia perdagangan. Sing 10% dibagi pada usaha-usaha yang lain. Iki rada vulgar contohnya tapi gak apa-apa jadi potong ya. Kulo durung ngru ana Cina rebutan dadi pegawai negeri durung ngru. Iya. Pasti menjadi pelaku ekonomi, jadi pedagang. Oleh kula ngomong rada kasar. Pegawai negeri iku bayarane mesti kebutuhan yang di rumah tidak pasti. Mulai ini wis wani dadi dadi pegawai negeri kudu wani melarat. Bayarannya mesti. Kebutuhan yang di rumah tidak. Apa mana sing wedok bergaya hidup konsumtif. Hedonisme. insyaallah Cuci muka nang Singapura. insyaallah wis Wesoe nang kenje. Lah nek sing lanang klasik bergaya negeri golongan H2A. Kukut napa boten? Simak dan ikuti kajian malam ini sampai menjadi wawasan global. Supaya wawasan sampai go inter cerdas ngomong urusan dunia, cerdas ngomong urusan akhirat. Balance, imbang. Kita sebagai manusia diciptakan Allah dengan sebagus-bagus ciptaan. Dan dibekali akal pikiran. Maka seharusnya lebih beruntung dalam menjalani hidup. Stop. Dari kulo kali saya ini menunggu saya dibekali, dilengkapi akal karena Saya ingat apa yang dikatakan oleh beliau Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah radhiyallahu an la ghina kal akli wala faqra kal jahli wala mirasa kal adab wala dhahira kal musawara diterjemahkan niki tiada keutamaan yang lebih utama daripada akal. Tiada kefakiran yang lebih menyedihkan daripada kebodohan. Tidak ada warisan yang lebih baik daripada pendidikan. Dan tidak ada pembantu yang lebih baik melebihi musyawarah. Wa Muhammad. wis diciptakno sebagus-bagus ciptaan. Dipakai yo pai menungsa iku pantes. Nggih mboten? Lho ngono kok akeh sing enak dadi menungsa, kupluan Ndasi pedes. Ndasi macan. Iki yo diperiksakno ya. Yo. Monggo kula kali sampean sing dititipi akal sing sehat lan waras. Disyukuri ya. Gak cukup maca hamdalah. Ayo diisi akal kula dengan ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Di dalam Islam tidak ada dikotomi ilmu. Do Islam itu gak ono pemisahan ilmu agomo ilmu umum. Kadang-kadang ono balik yang jam terbangnya masih rendah, ngawur pidatone. Yang penting itu ilmu agama. Ilmu-ilmu yang lain tidak penting karena tidak menjadi pertanyaan kubur. <laughs> Iki balik sing ini kiri menang bumi selawat sih lah. Yang penting itu ilmu agama. Ya bodoh kalau itu rengang-rengang pojian-pojian masjid itu banyak yang sing gak mendidik. Rugi donya gak dadi apa, rugi akhirat bakal cilaka. Iki keliru. Rugi donya yang berbes. Berbes milih. Do Islam iku zakat, ono haji, ono infak, ono sedekah. Maka kita harus punya basic kemapanan ego. Understand? Nah, diisi akal pikiran nih, diisi ilmu sing ke. Wala fakro kal jahli dan tiada kefakiran yang lebih menyedihkan daripada kebodohan. Bahasa pojok kampungnya melarat dunyo yosoro ya yoloro. Ya loroan mana melarat el Tolo. Bangsa kula bangsa sampeyan akeh sing Malaysia. di Hong Kong, Taiwan, di Saudi. Tapi rata-rata saudara-saudara kita yang di sana jadi kuli. Sing wedok dadi PBB Persatuan Babu. Kula kali sampean gak oleh nyalano menteri tenaga Kerja. Mengapa bangsa kita yang ada di luar negeri rata-rata menjadi kuli? Itu semuanya bukan sebab tapi sudah merupakan akibat. Di antara sebab yang mendasar karena kita miskin L Di sisi lain orang-orang asing yang ada di negara kita banyak yang menjadi tenaga ahli. Wong Jepang, Korea, Belanda. Unilever itu tenaga ahli itu ke Belanda. Embong tol Surabaya gempol tahu mata kepala saya sendiri bukan katanya orang. Tenaga ahli ya, kuliah. Sing ngosong wedi wong tulangan. Lho itu Nek didelok akas lan rusoe, eh, akas kuli daripada tenaga PT ini masih hilang saya LCA dulu itu. PT apa Pak? Itu kayaknya Korea, tenaga ahli ya, Korea. Mau doting doting tok bayaran lah. Tenaga halu keringet itu sak cakung jagung Tenang kuli keringet itu sak cakung cakung. Kekering gilap. Iku lu bayarannya biro. Itu semuanya yang membedakan adalah L. Tiada warisan yang lebih baik daripada pendidikan. Silakan anak zaman-zaman tinggali warisan sawah, tambah, oma, PT, CV, pabrik, monggo. Tapi tak iling notoai. Itu semuanya tidak ada artinya. Manakala kita sebagai orang tua tidak mampu meninggalkan warisan pendidikan yang cukup dan memadai kepada anak dan cucu-cucu kita. Understand? Understand? Kadang-kadang ngawur kirangan melo aliran nopo gak Ngolo Ngloyong ae anake gak ditoto. Tak anakmu ya tak titipno Gusti Allah. Pak. Pak. Harus kita siapkan. Lebih-lebih di tengah masyarakat yang persaingan hidup semakin keras dan ketat kayak ini. Golek sekolah sekolahan yo angel, golek penggawean yo. Golek jodoh sing salihah yo angel. kadang-kadang wong muncul. Sembayang subuh gak tahu aku pengen oleh kafidah. Kalau pengen sing ngapal Quran ya itu. Subuh mencambil bentau belas ya. Jelas sampai no. Wong lanang sing soleh dikei rezeki Allah wong wadon sing soliha, Wong wadon sing soliha, dikei rezeki karena Allah no wong lanang sing soleh. Mosok kiai oleh biduan. Lamun ono kiai oleh biduan, kudu diperiksa kiai ini kiai temenan ta, masya Allah. Berlian temenan ta mitasi. Serius ulang ngomong, serius. Pak. Bentamu lah Masya Allah. Nun sewi ayi kula niki nyuwun barakat. Kenapa, Tunggu akan kula niki ansalar bujul sing maratus solihah Sakit-sakit to ngoten yai. Sing kapido. Lah saya beri kula nih yai ya Allah, coba walas limon kesehatan lewat ini. Pak, yo api, yo api. tapi sampeyan tak kandhani lah. Insyaallah wong iki nek lu ya e awake insyaallah selamat. Lha Saya Saiki akeh wong gak lu ya e awake. Wong gak sing ditang masya Allah. Musyawarah padha gak ngerti ini bagaimana nanti ini. KPK sama DPR menang yang mana ini? Genuke gak isi ini. Pak. Ayo ngomong-ngomong ya apa bisane genuk no isi ini? Ya? Kendakiin. Kendakiin. Iku wilayah wong liya-liya. Iki kendakiin ya apa bisa digeno iku ana isine. Anak bojone sok mangan warak. Lah ngoten to? Kehormatan dan kemuliaan sebenarnya adalah ketika hati kita bebas dari bergantung pada selain Allah. Stop. Bahasa itu kuri. Diterjemahkan bahasa rakyat. Bahasa pojok kampung. Samen tak dungakno dadi wong sing mulia. Berkah rezekiye. Berkah umure. Berkah anak turune. Kuncine bergantunglah kepada Allah. Enak nek kalau sing pidato sing gawe urip iki gak barokah, pola gak bergantung nang Allah, bergantung nak sing sak liyane Gusti. Ruwet, Pak. Melaku-melaku nang pasar malam, ana wong ngramal nasib. Menggo. Wah, rati delok mbek kartu iki jumwang arep iki matek. <laughs> ah, nek sing ngramal sing insyaallah kula purun nek bareng sampean. Ramal-ramal nasibe wong, nasibe dhewe kok. Wong adusi nek pom bensin. Kira-kira nek uangnya adusi nek pom bensin wong jaya apa bangkrut? Turune nduk perko, empere. di malam yang penuh berkah. Monggo sareng sareng renungaken setunggil dawuhipun beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula pilihno dawuh-dawuh sing pendek mawon. Wong saiki gak dikenek dikai materi abot-abot, Pak. Wis wong susah dikai abot-abot, matek dadak kok. An Abi Hurairah radhiyallahu Kal kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisal ghina an kasratil arad. Walakinnal ghina ghinan nafsi. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah yang dinamakan kaya adalah orang yang banyak harta." Tetapi kaya itu adalah kaya hati. Sing diarani sugi. Duduk sing akeh dunyane. Ananging sing diarani sugi iku hati. ati. Rawal stop. Pak. Pak. Berangkat saking setunggil dawe kanjeng Nabi menika. Timbullah pertanyaan. Siapa orang yang disebut kaya? Sopo wong sing diarani wong sugih sapa? Setunggil pertanyaan ini banyak interpretasi. Wong sing kedonyan orang materialis. Ngarani wong sugih ku wong sing omahe akeh, sawahe akeh, duwite akeh, perusahaane akeh, insyaallah tambahe akeh. Total jenderal mempunyai pemilikan yang banyak, punya aset yang banyak. Nek sing sampean takoni ku wong sing wong kedonyan. اللهم صل على محمد Omahe miwalanake mompone muake api-api, dhuwite akeh, depositone akeh. Iku nek sing sampean takoni wong sing kedonyan. Perusahaane muake, Seorang ilmuwan sampean takoni sinten wong sing sih ku Beto mana jawabane. Wong sing ilmune akeh ilmu sampean tau sapa wong soge? Wong soge adalah orang yang kaya, mereka punya ilmu yang banyak. Banyak karya tulisnya, karangannya akeh. Dan juga punya penemuan-penemuan ilmiah dan punya serentetan gelar akademis yang bisa dibanggakan. Profesor, doktor, insinyur, MA, SH, SAG, sarjana alam. Nek sampe tak mlebu tuku buku sing gede-gede nek Surabaya Gramedia, Togamas, Sari Agung. Burung bisa nggak definisi yang dinamakan kaya itu bagaimana burung. Burung paham si tebing. Cuma dahulu kita kayak definisi sing relatif bisa diterima oleh berbagai kalangan. Bahwa yang disebut kaya adalah yang paling sedikit bergantungannya pada sesuatu. Sing diarani wong suki. Ya iku wong sing paling titik butuhe. Wa sallallahu Muhammad. Tak ilustrasi sampean. Ana wong duwe sepeda engkol, karo ana wong duwe montor. Aku takon, kata pun dibutuhe. Ya butuh uli, butuh bensin, butuh so. Wong sing duwe warteg pinggir dalan karo wong sing duwe pabrik butuhe kendi. Wong awam biasa karo pejabat tinggi butuhe kendi. Sing dipikir kendi? Pejabat wedi KPK. Wedi mutasi, wedi OTT, ROTT. Lah sampean wedi OTT apa ono gak ono sing dioperasi. Mulai bener. Dawai kanjeng liman asbah minkum aminan fisilbi. Mu'afan fi jasadi Indau kutu yaumi fakaan nama khizat lahud dunya. Rawal tirmidhi. Sing sopone wong. Dikai anugerah mbak Allah nikmat Allah aman doomai, omai. Seger waras. Lan duwe sing dipangan kanggo dina iku. Fakaan nama khizat lahud dunya maka ia seakan-akan memiliki dunia seisinya. Telu ya. Aman jiwai. Seger waras awai. Ono jagane sing dimplok kanggo dino iki. Fakaan nama khisyat lahudunya maka seakan-akan ia memiliki dunia saisine. Sampeyan gelem aduke wake omayake awake lara kinjele bocor. Manuke gak sok miber. Ayo wis. Sawahe akeh montor tapi manuke iku turu. Gelem kon banjir. Hai wes. Cari banser, apa artinya hidup? Saya itu. Sama kan tak terang no kulo tuh santri untuk Jakarta. Sugine mbleber dunyane aja. tapi awak gak tahu. Sedina kangen nguntal dokter pribadi ini obat macam pitu, sedina ping telu, pitu ping telu sele. Insya Allah sebulan wetenge dadi apa? Ya Allah. Kati turu nguntal obat, nek mangan ditimbang. Ngombe ditakar, nek kakean ya sikile abu, nek kurang ya sikile Padahal sering sabun dipangan gak apa-apa. Sehat itu mah. Wis aman jiwoe, awake sehat, ono sing dipangan dina bakaan nama hizat lahudunya. Maka ia seakan-akan memiliki dunia seisinya. Kano alasan zaman susah ya kano alasan pak. Suki kabeh ini betul. Ya Allah. Adem mulan ndelok sampean Masya Allah. <laughs> nanti kayak keterangan ini mantuk. mantu engko mulai dipengaruhi wong mana, goya mana Pun tak. Sampeyan pahami kajian Jadi suki temenan temen. Sebelum Allah menciptakan manusia, Sak dulu ke gusi Allah gawe menungso. Dia Allah telah menciptakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia tersebut. Jadi kebutuhannya lo disiap no, Pak. Pak. Sama dulu bayi-bayi. Insya Allah bendina kepada tegang, apa gedang, apa berangkang nang pasar. disiapno. kau usah cilik-cilik hati. Suki Allah telah membuka pintu rezeki selebar-lebarnya. Ustaz tak ingin kok cek sambatane Insya Allah. Mesti gendong kok cek melorot ae diuncal ae. Paham mboten? Kan? Allah telah membuka pintu rezeki selebar tergantung bagaimana kita dapat memanfaatkan semua itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngaji ekonomi didik penting wong Islam ngaji ekonomi ini. Ojo terang sok kubur Ya. Engko wedi wonge mlayu teko agama engko. Wong mubalek kok marung pengajian wong dilumpukno. Malaikat dijoroke lek dakur suwar. Hmm. Kira-kira wong iku tambah nang masjid apa kabur? Hati kudu pinter, Pak, menjadi pendakwah itu kudu pinter. Jangan sampai dari cara kita bertawa umat justru lari dari agama karena kita tidak memahami psikologi masyarakat. Pak, ini buat sembarang materi. Mengapa saya ngangkat ini? Saya kayak wong akeh cili atine keboro rezeki. Bahkan ono sing pindah agama, ngedol keyakinan karena set kok air dan secuil makanan. Itu sebuah kebodohan. Ono sing imane dirupno pop mie. Dirupno beras. Pak? Bisa dilanjut? Allah Subhanahu wa taala sendiri maha kaya. Dalam Asmaul Husna disebutkan sebagai Al-Ghani, yang maha kaya. Innallaha laghaniyun anil alamin. Sadaqallahul Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya. Tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad. Muka-muka tadi keterangan sing barokah. Sampeyan kepengin rezekine ya, Iki diwaca. Ya goni ya muni, ya goni ya muni, ya goni ya muni. Tak ijazah ya. Tapi disyariati sing ngakas lan cerdas nyambut tangine kudu luwe akas timbang tangine pitik supaya rezekine gak dicocok sobone jamaah. Mana jek turu mana nyambut gawe. Bergerak nyambut gawe, nyambut gawe, nyambut gawe. Sing wedok mek sing lanang padha. Nomor 11 rolas. situ nomor 11 situ, Ayo bangkit. Bangkit nggih? Ya goni ya mugni, ya goni ya mugni. Tapi disyariati Pak. Akas lan cerdas nyambut. Nek ngaji senen dene mana? nggo neng goreng dititipno kono. Nggo totalan payu pira, Dik? Napa napa? Ojo kondo yai lu dirampas uman. Umpama sampean niku dodol lho kono terus tak celuk. Iki tak jauhe kabeh tak dumno wong iki cek teko maning. Sampeyan durung karuan yakin. Kan entek ya. <laughs> Padahal sering tak kandhani. Panganan niku nek dipangan dulur luwe-luwe wong istiqomah rukuk sujud akeh dikiri, akeh solawat, akeh istighfare. Mesti diganti karo lu akeh lu yapi, Saking dibiji setan kali kula sampeyan wedi entek, wedi gak uman, wedi bang. Coba nek ni wani sedako sak lepek, meneh dilironi sak tumpeng. Nek sak tumpeng sedako, waduh dilironi akeh. Ngene sing ngomong nurutku salintet. Tapi memang keyakinan itu, Masya Allah. Gak ada fakultas keyakinan itu, sampai didumi Pak. Pada kerungu ini dengkaruan, paham Pak? Pada kerungu Wes. Gak melok sing iku aku entek. <laughs> ya Allah. Ya Allah, cerita dia sampean. Saestu niki. Wong jenenge nek jenenge mau nyebut, ya kaji wingi. Dadi ana wong mau kaji, kate tuku teh diitung. Piro iki sak ya lembok? Hale ditenek krus 3800 3500 ketip. Nah anu iki kalau tak ngelek itu. <laughs> Kate tuku iki diitung tak war iki tanah haram nak ya nek kon belanjakno krana Allah dilironi mbek Allah kula sampean iki awak iki golek dhuwit soro wis iya, wis iya. akhire tawab desekan ilang kabeh duwe Gus Napa? Tas kula lho. Sak duit gak apa-apa apa dudu manuke. Gitu. <laughs> Muasale dipangan shalat Insyaallah sehat lo. Kula wau panjenengan bantah omongan sampean yai nganut Gus Salim tek temenan. Akhire mandi entek salah dalan. <laughs> Gila. Wong jenenge kiai, Pak Adik bos pisan. Wis tawa pemanen ku tak lironi. Wis sampean serius? Oh, tak lironi kok lah. Piro dhuwitmu? Paling libing kos 1500 real. Kalau dam petang atus kali sewu satus. Pituran kula. Semari tawa tak lironi. Tak uncali lima ratusan ku papat. Gak ditakono krusir. Alhamdulillah murti ya tuku teh dihitung kruse bareng duncali 2000 real katakan takon kruse. Waduh, ya iku lagu lama syair baru. Pak. Pak. Perhitungan ya banyak yang penting, tapi nek kenemenan lo lo lo lo lo lo lo kebulet kebulet. Itu sak madya, jare wong Jawa sak. Yes. Allah tidak butuh kepada hamba-hambanya. Dia tidak meminta makan, minum, dan rezeki dari mereka. Sebaliknya para makhluklah yang membutuhkan Allah untuk minta makan, minum, dan rezeki. Hal ini bisa kita ketemukan pada surat Ad-Dariyat ayat 56, 57, 58. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min wa ma uridu ayyut'imun. Innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin. Sadaqallahul dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak mengendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan aku tidak mengendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah dialah Maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Wonten surat Ad-Dariyat seket enam, seket itu seket wahlu menikah. Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya dia tidak akan minta bantuan mereka untuk suatu kemanfaatan atau kemudorotan. Dan tidak pula mengendaki rezeki dan memberi makan seperti apa yang dikerjakan para majikan terhadap burunya. Karena Allah tidak perlu kepada mereka. Bahkan mereka lah yang memerlukannya dalam segala urusan mereka. Allah adalah pencipta dan pemberi rezeki mereka. Dialah yang mempunyai kekuasaan, kemampuan dan kekuatan tak terhingga akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Allahumma sholli ala Muhammad. Karo sing di kekuatan walau lengan kawat. Wah, ini branding Masya Allah. Maru di dijogo dhewe. Tek, set peluk penceng. Muni Gus Ali cus. kaya jus. enggak diongkek dikit digowo nang Kramerta di MRI direkam dasi gak ketemu gak ketemu. Pak. Pak. Mulai kulo kali sampean nih Pak masyaallah. Nek kepengin dadi wong sing berkah. Ngono nggih? Selamat seger waras, ayem, tentrem, bergantunglah kepada Beres. Jangan bergantung kepada selain Allah. Sehingga rai ruwet itu bergantung kepada selain Bon, supaya kajian malam ini mantep. kalau tambah istungil. Asik mampu sampean. An Abi Hurairah radhiyallahu anka kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya bena Adam Tafarrag li ibadati amla'u sadrak Hina nu'asud Wa asudtu fakrak Wa illa taf'al malaktu sadraka sulah Walam asudda fakrak. Rawahu Ahmad. Dari Abu Hurairah ia berkata bahwa Rasulullah alaihi wasallam bersabda Allah berfirman. Berarti hadis kudus ini. Wahai anak Adam. Luangkanlah waktu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan. Dan kututupi kefakiranmu dan jika engkau tidak berbuat menyiadakan waktu untuk beribadah kepadaku, niscaya akan kupenuhi dadamu dengan kesibukan, keruwetan, dan tak akan kututupi keperluan kefakiran. Hati nek sampean kepingin Masya Allah disugin no. Amin. Sinyale mrono kudu kuat. Luangkanlah waktu untuk benar-benar berhubungan secara vertikal dan harmonis kepada Nek kula kali sampean teledor. Wuh. Dodo kula kali sampean diisi keruwetan. Bingung. Dan sepanjang hidup kita senantiasa kekurangan. Karena tidak mendapat fasilitas dan pembelaan Allah. Balik-balik kula terang napa wali-wali ini Allah iku nek donga kok mandi. Napa wali-wali ini Allah gak duwe wedi, gak duwe susah. Siji polai tauhid bener bergantungnya kepada Allah bukan bergantung kepada selain Sinyalnya kuat, pulsanya penuh, nyambung. Sinyalnya kuat, sambung Allah, Allah, Allah. Pulsanya penuh. Tidak ada waktu yang hilang secara percuma kecuali diisi dengan amal soleh. Mandi nek ndonga, tangane durung dijokno pun dijabai Apa? Sinyalnya kuat, pulsanya penuh, nyambung. Pun. Kulo kali samen sedina wau. Kata pun dibuka Quran nah, ini karena buka HP ini. Banjir, banjir. Ojo cacak banjir. Sakia ini kayak buka HP ini karena buka Qur'an. Pak. Kira-kira anak kula kali sampean akrab pundi karo HP karo karo Quran? Ya apa anak kula kali sampean so akrab karo masjid? Kita orang tuanya tidak memberikan contoh hati kita kita tautkan dengan masjid. Nek wis anake mblakrak kae disuwuk nang Gus Ali nggo banyu kok nyuwuk. Mulai kiai ini untung nih gak cukul-cukul. Pegel unjuk rasa. Kok coba iku apa gak cukul, insya Allah cepet cukul. Insya Allah. Hadiah benar Adam. Tafarraq li ibadati amla'u sadraka ghinan wa suddu fakrak. Wa illa taf'al malatu sadraka sulah. Walam asudda fakrak. Allah berfirman, wahai anak Adam, luangkanlah waktu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan. Dan kututupi kefakiranmu. Dan jika engkau tidak melakukan yang demikian, niscaya akan kupenuhi dadamu dengan kesibukan. Dan tak akan kututupi keperluanmu. Understand? Muka-muka tadi keterangan sing barokah. Muka-muka tadi keterangan sing manfaat. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Melalui sifat Asmaul Husna ini Allah ingin menyatakan bahwa dia adalah zat yang kaya. Dia berhak memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Dia menyediakan kekayaan buat manusia. Tak tunggu suki kabeh. Muka-muka tadi keterangan sing barokah. Apa yang diberikan Allah kepada kita bersifat cuma-cuma. Hanya saja, kita sebagai khalifatullah fil ardi, sebagai pengelola di muka bumi, mestinya kita harus amanah. Memelihara kelangsungannya demi kehidupan kita dan anak cucu kita. Gitu. Sering saya katakan, Mengapa hari ini banyak bencana alam, banyak bencana alam? Karena kita sebagai khalifatullah fil arti kurang bersahabat dengan alam. Sehingga alam kurang bersahabat dengan kita. Hutan digunduli. Saluran air ditekno. Oma akhirnya banyak Saestu. Bejo banget wong sing ngaji dalu iki. Oleh sebab itu janganlah merasa miskin dan susah mencari rezeki. Sebab rezeki terhampar di mana? Burung yang terbang di pagi hari dengan tembolok kosong. Tembolok bahasa Indonesia coro coro telih. Pada sore hari ia kembali dengan perut penuh. Sebab burungnya gelem ikhtiar, gelem iber untuk mencari rezeki yang telah disediakan Allah. Ganteng, yo ya pinter, yo ya sarjana. Kok wedi ka iso mangan, wedi ngingoni bojo, wedi ngingoni anak. Sing gak beres iku apane? Dengkule apa ndase? Sing gak beres nomor siji imane gak beres. Loro ndase kudu dipijet. Pijet nang di gawon rene nek Senin malam Selasa. Tak benak nih supaya dadi wawasan-wawasan sing top mar cerdas maca urusan dunia, cerdas mempersiapkan dirinya untuk kebahagiaan akhirat. Bisa dilanjut? Kita sebagai manusia diciptakan Allah dengan sebagus-bagusnya ciptaan dan dibekali akal pikiran. Maka seharusnya lebih beruntung dalam menjalani hidup. Ono akali. Mau body ini yo menarik. Masya Allah. Yo gak ciri bisiki. Ini betul. Pemanis sok bahasa Inggris, sok bahasa Arab, duwe wirid, ditunggu kiai, duwe Quran. InsyaAllah Allah punya Allah, punya Rasul. Gak ada alasan sampai ini. Susah. Amin. Ah. Tapi yang mengherankan, kebanyakan di antara kita suka mengeluh sebelum berbuat. Dengan nggih. Sambat sik durung dilakoni sam. Wong diwu rezeki ya sing kendel sedako kok. Yo apa ngono entek. Yo apa gak uman. Golek soro-soro kon sedako. Wis gak melok sing iku aku wis. Ya kasih tadi orang hebat Pak Samen. Jadi sebuah kenyataan kondisi sing wonten sitar kula yang panjangan, kebanyakan kula lan suka mengeluh sebelum ber kita terlalu dini, kita terlalu cepat berlindung kepada nasib buruk ketika hidup kita kurang beruntung. Padahal sering tak katakan. Allah tidak pernah menjanjikan langit terus terang tanpa mendung. Allah tidak pernah menjanjikan air laut pasang terus tanpa surut. Tapi Allah telah menjanjikan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri Pak. Pak, kita terlalu cepat berlindung kepada nasib buruk ketika hidup kurang beruntung. Tolak-tolak kok kau enak kok aku aduh nasib elek. Padahal keadaan hidup yang tidak beruntung itu bukan disebabkan kehendak Allah, melainkan karena kita malas dan kurang cerdas. jam siji bengi dodol es. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu al-Fatihah. Sapa tuku es jam siji bengi ku sapa? Genderuwo. Dalbo, sudel bolong wis gak ono. Entek nduk Sidoarjo iki ditebas Indosiar. Jadi sampeyan kepin kepethuk genderuwo sak kanca-kancane cukup nyetel Indo. Nek sampean kepin kepeduk pengajian, terbangan TV 9. Sampean kepin kepeduk wong gedabrus gedabrus. Sampean setel TV 1, Metro. kosip gosip iku Masya Allah. Pak, sampean kepingin ketemu goyang dandut ngejos, setel GTV. Hmm, ngebor. Pak. Padahal kula kali sampean niki ya Allah. Nek gagal sampean kula kali kudu jujur. Jangan mau dilempar takdir, nasib buruk mboten. Ada beberapa syarat, ada beberapa hal yang tidak kita penuhi di dalam bisnis tersebut. Nek marung, padahal wis tak duduran semak siji, rego larang-larang. Loro masane sing enak lan sedep. Telu usahana sing nunggu rada Allah. Coba ono warung nggih, regoe standar gak larang-larang, cocok cocok karo kelas masyarakat. Muasane nak sedep sing nunggu ayu. Cok cacak wong biasa. Sak kiai-kiai ini gelipet Mahalnya arti sebuah pelayanan. Mahalnya arti sebuah situasi baru sing bisa menimbulkan gairah makan. Percaya napa ten? Tapi nek sing dodol ruwok-ruwok. Pupurane wedake gak rotok Terus rambute ku apa sungguh-sungguh sundel bolong teko. Aja caca bayar, Pak. Insyaallah dikait time belayu, Bang. Nggih mboten? saman delok Cina-Cina ku nek buka restoran ditoto, Pak, masyaallah. Karyawane ku ngonjasan. Ya Allah, lah sampeyan buka warung sing ngeladeni kaos utang nih Ang rusuh-rusuh nang keringat dana wis wis nek gelem wis ngene, Dik. Sapa gelem tuku? Itu sebarang kudu dielmoni dodol ana ilmune dodol. Gini mboten? Pidato ana ilmune pidato. Gini mboten? Ono kiai pidato nduk umum merem. Saudara-saudara. Kira-kira wong sing ngrungokno penyengke nyengke apa? Ya ini turu. Muka-muka manfaat. Barokah nggih. Masya Allah. Allah maha penyayang mustahil dia berbuat dolim kepada hambanya. Allah maha pemurah mustahil dia berbuat kikir kepada kita. Segalanya telah ada disediakannya. Beres. Be. Sayangnya ketika kita merasa berada dalam kesempitan, lalu menyalahkan Allah. Menuduh Allah tidak adil. Padahal Allah maha adil. Seringkali sedikit-sedikit manusia berlindung pada takdir. Padahal Allah telah memberikan kenikmatan yang besar secara cuma Muake wong gagal nang pelindung takdir. Ujian kalau wah ditakdir Ya apa le lulus enggak sinau. Nggih mboten? Begadang dolen bareng ujian tes. Ya kok bleset dek. Gak ditakdir. Gak mandi ku sali ku wis. Sepanjang kita mau bergerak dan berikhtiar, gitu loh maka di depan telah terbentang peluang. Hanya saja seringkali kita mudah putus. Sebelum sampai pada peluang sudah gugur di tengah jalan. Atau karena langkah kita menuju ke tempat lain bukan ke tempat peluang tersebut. Muhammad. Sama mendelok semut itu naik menek, Pak. Nek mu roto saya. Iku batin marah mulai kondomat nih, Atlet sebentar, naik lagi. Tolong gue mulai sambil buka surat Al-Baqarah Nih Niki gue potong materi ini panjang nih. Ayat 29. Walladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'an Summastawa ila sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia bergendak menuju langit. Lalu dijadikannya tujuh langit dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jika kita mau mengamati dan bertafakur terhadap ciptaan Allah berupa alam, pasti hati kita menjadi takjub. Kita akan menemukan betapa di mana-mana terdapat rezeki yang telah disediakan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah menggambarkan bumi dengan segala yang ada. Di musim hujan tanaman apapun bisa tumbuh Pohonnya rimbun dan buahnya lebat. Buah dari tanaman itu bisa kita nikmati. Dengan akal dan pikirannya manusia senantiasa mengembangkan kreativitasnya untuk terus menemukan varietas unggul sehingga bahan makanan tidaklah kekurangan sama dunia pertanian niku zaman biaya biyen niku nandur pari ku Pak pitung bulan, bolong bulan Sing pari ana jenggote biyen lho ya. Ana brengose ka lho cari wong-wong pari saiki gak ono Pak lamon niku ditandur masyaallah wurung panen dintekno manuk apa liyane wis panen iku durung varietas-varietas unggul saat ini masalah diluk panen, diluk panen. Saking majunya teknologi dalam bidang pangan. Setahun bisa panen tiga. Padahal biyen ini setahun panen niku pisan. Tapi wong-wong biyen ngarepe omahe iku duwe lombong. Saiki setahun panen ping telu gak ono wak kaji nduk ngarepe omah duwe lombong. Mari panen wis didolen. Ayo, ayo mikir mbak aku. Padahal wong biyen niku gak ono melok kabeh. Duduk keluarga berencana tapi keluarga bes. Pasangan suami istri anak rolas, 14. Duit sawah gak ombo tapi ngarepe omai gua nak lum. saya gimana emek loro, telu, siji. Setahun panen ming telu gak nak uang duwe beras, gak nak uang duwe lum. Nanti ayo. Ayo nanti. iku mah ni pakar ekonomi tak lumpuk no kok kaiso jawab. Ditutuno jawabane. Ya iki ono bahasa baroka, ono bahasa gak baro. Anak kula tak lumpuk mat Muhammad. Kul saya kul masih kon tadi JPR nak. Tanio nanduro. Apa apa kan rugi loh cok ngono nak. Baroka. Nanduro cekak dibaido karo syariat besok. Nek ana wong muslim ana santri nandur tanaman kok dijokok tekos, Dijokok binatang illa kana lahu sedaqatun. Iku kelebu Sampe ndelok iku codot nek dalu pesta nduk klengkeng ngono iku. Bojoku tak warati insyaallah insyaallah iki meneh sapa kon ya, iki sing ketrima ndok ngesane polahe kon ikhlas nek dijoko wong kon sik gruneng bareng cotot sing joko ikhlas jare bojoku sampean kuwi iso e Bang diangan bener padahal dikandani kok gak ngan dadi nek dalu tak delok masyaallah codot codot dikomrene insyaallah jare cotot. kapan mana gak ngetes kiai terus jukuwe iku titis Mesti sing mateng, iku dibungkus lho iso. Bangsir lho sing mulani. Pertama kancane ku moro ku ndodos, Pak. Didodosi anu niku cot, balik maneh. Wis bolong kira-kira, wis kasil rek. Teko lurus set. Ya dadi gak uang tok. Codot nek jamaah ya rusuh e. Cuma ternyata jikala karo manusia, e, ternyata gak wani karo plastik sing rupane abang. Ah, Muhammad mau Pak, wis abang ae. Wis kene abang coba karo sing putih. Engko dipilih sing endi ah, ternyata ya ono bedane. Tak teliti, apa mana ono sing nyengit Mat? Apa, Mat? Kayak nori ayo ya ojo nak sodako iki jun. Nek dalu nuwak. Iki seru sampean cek ono cek merono-merono arek. Kok sampean buyar teko. Ayo mulai kretek-kretek. Binatang saja ada feeling gule kok. Understand? itu lah dunia pertanian. Penelitian-penelitian ilmiah di dalam bidang pangan menemukan bibit-bibit ung sehingga sekarang bisa panen setahun tiga. Soal pengairan sudah diatur, ono orang didesel, di sing orang-orang yang siram. Itu teknis. Kenyataannya bibitnya paritasnya om. Di sisi lain gak ono wakaji, gak ono petani duwe lombong. Mari didol panen buyar wis tadi Iya. Ah, Perhatikan lautan yang terhampar luas. Di dalamnya Allah menyediakan sekian banyak kekayaan untuk manusia. Di sana terdapat berbagai macam ikan yang banyak mengandung protein hewani. Top. Sing lemah-lemah jantung, kemalan gemeter. Diburu itu boy. Samen ruwak tuna. Ikan tuna. Tuna ya tuna kok tongkol. Dadi nek ana wong kemalan gemeter. Tangane metu kringete krungu Ghazali ngomong banget ngejer ana buka lawang ngejer. Aja didukono. Engko diarani santet wong. Ilmiah saja. Carikan ikan yang punya protein hewani yang tinggi. Tuna. dibakar nggih monggo dikari nggih monggo digoreng monggo enak kula nambahan wong niku wong lebok masyaallah Gus kula suara salen pun ninjing putrane kengen matus tuna pun sampean sambel goreng napa pun insyaallah nek sampean kepengin mantep maneh sampean golek segoe kaji aliyah nduk keramean dilapisi kuis nek sampean tek sak insya insyaallah waras. Nek sampean sak piring gak entek masyaallah wis wis siapa no kain putih. Saking kepingine waras segoy alias ya sak piring dintekno. Wah. Sugesti itu separuh daripada kesembuhan tutup segoy tutup tunai. Sugesti ini kuat. Waduh waras. Waras temenan Pak. Paham gak? Sampeyan mentas ngitung ini Allah sing dieleni lautan berapa juta macam ikan. Masya Allah berapa jenis Masya Allah rumput laut. Untuk gay kosmetik kena, gay makanan, gay ansli kena, gay es campur yo eh. Masya Allah. Dengan akalnya manusia mampu menangkap ikan dan mengelolanya. Semakin lama tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi semakin sempurna. Nek biyen iki iwak iso sok badhek, saiki ana teknologi sok disimpan setahun, telung tahun, petang tahun. Berkat sentuhan-sentuhan tekno Dengan alat mereka yang ciptakan ikan-ikan kayaan yang ciptakan Allah bisa dinikmati hingga meja makan. Sampai caranya makan. Sampai nonton TV sajian-sajian cara dinoto ikan, cara ngelola. Semuanya komplit. Tergantung kita mau belajar apa di muka-muka manfaat. Di dalam perut bumi terdapat pula kekayaan yang disediakan Allah untuk manusia. Perhatikan berbagai macam barang tambang. Mulai dari minyak bumi, batu bara, belerang, biji besi, dan lain sebagainya. Semuanya itu untuk manusia, bukan untuk siapa-siapa. Gini betul? Kau no alasan sampean niku susah mencari rezeki karena rezeki Allah Masya Allah dihampar di mana-mana. Allahumma sholli ala Muhammad. Muka-muka tadi keterangan sing barokah. Muka-muka tadi keterangan sing manfaat. Tak izazai mojo ya goniu, ya murni ya goniu, ya murni ya goniu, ya murni tapi disareati sing akas lan cerdas nyambut tangine esok ojo sampak kalakas karo tangine nek tangi sampean esok kalakas karo tangine pitik insyaallah rezeki sampean dicocok Barang siapa yang gemar tidur di pagi hari akan dihadapkan dua bahaya besar. Bahaya pertama menjemput kefakiran, bahaya kedua akan mendatangkan berbagai macam penyakit sugih kape, Iso haji. isok umroh. isok nyekolano anak putue pada pendidikan-pendidikan yang qualified, bonafit, berkualitas. Tak tunggu anak putu sampean bisa masuki fakultas-fakultas favorit. Kedokteran, teknik sipil, solo biomedik, desain produk. Mati supaya 15 tahun akan datang, 20 tahun akan datang. Umat Islam ini benar-benar menjadi pemain di alam pembangunan, menjadi pelaku-pelaku di alam pembangunan, tidak sekedar tersudut di pojok-pojok alam pembangunan. Engko iso bangun rumah sakit, gak iso golek dokter. Paham ya? Di dalam Islam tidak ada dikotomi ilmu. Masih matematika esok ngetorno khosya kepada Allah yo ya manfaat. Masih belajar fikih bijine songo. Kok subuh ni tangi jam songo yo ya gak man. Fikih ini songo hadisi sepuluh. Tapi subuh ni tangi jam. Usolli fardhu subhi kecerengan. Fardulillah subhi kecerengan. Allah. jari malaikat. Mari mangan nopo banser. Wong anak-anak kula iku wis duwe bojo. Enak-enak kelon subuh kok mboten tangi kula gedor, Pak. Wedi kula mbeso nang Allah. Ai tangi. Aku njaluk bodak, saya nomor itu. Bopo kulo sandung pokoknya saya tangi. Mantu-mantu sing jek nyalmen kon meneh aku ngamuk subuh ngono to nggih pamen. Lekas terbang tak tahu, pang, plak plak plak plak plak. Soale buang wis turu ke sore lah aku tas teko ngaji teko Ponorogo teko Madiun. Durung turu malah. Assalamualaikum. plak, plak, plak, pak gebang gebang. Ya, ya. Insyaallah kelan, ya kelan dek. <laughs> Subuh ya kudu tak Pun kula dongakno berkah kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذات وسر السار بسائر الأسماء والصفات اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت tu. A'udhu bika min sarri ma sona'tu abu ulaka binikmatika alaiya wa abu bidambi fakfirli fa inna la yakfirud dunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amri wa nas'aluka al-azimata wa rusti wa nas'aluka syukra nikmatika wa husna ibadatik wa nas'aluka lisanan sadiqan wa kolban saliman wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka anta alamul ghuyub ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Alim ya Ghaniu ya Mughni ya Ghaniu ya Mughni bismillah ya Fattah ya Razak ya Kafi ya Ghaniu ya Mughni Bismillah ya Fattah ya Razak ya Kafi ya Ghaniu ya Mughni Bismillah ya Fattah ya Razak ya Kafi ya Ghaniu ya Mughni Wassalamu'alaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam warahmatullahi wabarakatuh